Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man uh, sara wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Ayuhal musyahidun al-kiram, sahabat Akademi Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan uh, pelajaran kita silsilah Ta'allumul Lughatil Arabiyyah min kitab al Arabiyyah Baina Yadaik. Kita uh, masuk ke halaman 92 ya. Halaman 92 Al-Wahdatur Rabi'ah Al-Hayatul Yaumiyah Ad-Darsusani Wasalasun ya at-tadribur rabi' latihan yang keempat ya masing-masing dibuka bukunya at-tadribur rabi' tabadali su'ala wal jawab ma'a zamilika kama fil mithali ya, masih sama perintahnya tabadali su'al wal jawab ya, saling bertukarlah tanya jawab ma'a zamilika bersama temanmu kama fil mithal al mithalul awal uh, eh, contoh yang pertama ini ada gambar penjelasannya yak nusu, ya dia menyapu ghurfatal julus kamar eh, ruang ruang duduk atau ruang tamu kita buat polanya menjadi mada sataknus mada sataknusu jawabnya saaknusu ghurfatal julus saaknusu ghurfatal julus. Perhatikan kata yaknusu ya, kita jadikan menjadi mukhatab, lawan bicara. Kemudian ada penambahan sin, huruf sin di awal katanya. Sataknusu. Sin ini sa ya. Ini punya makna akan ya Apabila sin berada di awal kata kerja mudhari, fi'il mudhari itu punya arti akan. Makanya mada sataknus apa yang akan kamu saku? Jawabnya di sini sa'aknusu ghurfatal julus. Sa'aknusu ghurfatal julus. Saya akan menyapu ruang tamu. Ya. Kata kerja mudhari, fi'lil mudhari, fi'il yang sedang berlangsung apabila didahului ditambah sin di awalnya maka itu punya makna akan ya, akan dikerjakan. Oke, ini contohnya. Jadi yaknusu ghurfatal julus menjadi madza sataknus Sa'aknusu wurfatal julus. Sa'aknusu wurfatal julus. Jadi, selanjutnya ada gambar lagi yagsilu al malabis. Nah, kalau kita ikuti contoh format contoh maka jadinya seperti ini. Mada satagsilu Mada satagsilu Apa yang akan engkau cuci? Jawabnya Sa'arsilul malabis. Sa'arsilu al-malabis. Saya akan mencuci pakaian. Oke. Okay? Gambar selanjutnya yakwi al-malabis. Ya, jadi kalian buat seperti pada contoh. Eh, saya, saya contohkan sekali lagi ya. Yakwi al-malabis. Mada satakwi? Jawabnya, saakwi al-malabis. Saakwil malabis. Oke, okay. selanjutnya ada yusalli, ada al-fajra. Yaqra al-Qur'an. Yushahid at-tilfad. al-atbaq. Nah, ini kalian praktekkan sesuai dengan pola contoh. Ulang dan terus diulang sampai betul-betul mudah di lisan kita mengucapkannya. Ya. Baik. Kalau sudah dipraktekkan ini, sekarang kita lanjut ke mulakhasut tarakib. Ya, ringkasan-ringkasan susunan kata, susunan kalimat. Ada 8 8 ringkasan sini ya. Yang pertama akra'u saya membaca aknusu saya menyapu usyahidu saya menonton akra'u ya saya membaca aghsilu saya mencuci nah kalau kita tambahkan objek yang kita baca kan pekerjaan itu kan dia ada dua kan ada pekerjaan yang membutuhkan objek ada pekerjaan yang biasanya tidak butuh objek sebagai contoh pekerjaan yang butuh objek membaca kalau kita membaca pasti ada yang dibaca kalau kita menyapu menyapu pasti ada yang disapu kalau kita menonton pasti ada objek yang kita tonton ya mencuci, pasti ada objek yang kita cuci. Nah, jadi pekerjaan itu ada yang punya objek pekerjaan, ada pekerjaan yang tidak punya objek pekerjaan, yang tidak punya contohnya tidur. Ya, tidur tidak butuh ada sesuatu objek yang terkena tidur itu tidak ada. Ya. E, menguap misalnya begitu kan. Itu juga tidak ada. Ya. Apalagi ada beberapa pekerjaan. Jadi intinya pekerjaan itu ada yang seperti itu. Nah, di dalam Eh, bahasa Arab sama seperti itu. Pekerjaan yang memiliki objek pekerjaan, maka objek pekerjaannya tadi disebut dengan maf'ulun bih. Maf'ulun bih kalau diterjemahkan objek yang dikenai pekerjaan. Ya, objek yang terkena e, pekerjaan yang jadi objek pekerjaan. Di sini perhatikan. Aqra'u al-Qur'ana akra'ul Qur'ana saya membaca Al-Qur'an jadi Al-Qur'an itu objek pekerjaannya disebut dengan istilahnya maf'ulun bih aknusul ghurfata aknusul ghurfata usyahidut tilfadha aqra'us sahifata Aghsilul malabisa Ya Nah Objek-objek pekerjaan ini tadi Atau yang disebut dengan maf'ulun bih Itu kalau kita perhatikan selalu berbaris fathah Ya Bisa dia fathatain atau fathah saja Tapi di sini semuanya fathah ya Berbaris atas Sekarang coba ikuti aqra'ul Qur'an aknusul ghurfata usyahidu tilfada aqra'u sahifata aghsilul malabisa ya nah, ini pola pertama jadi pekerjaan itu harus ada objek yang dikerjainya di sini. Sekarang yang kedua, ya, yang kedua ada penambahan huruf sin tadi yang kita katakan. Sin yang e, berada di awal kata kerja mudhari itu punya arti akan. Sa'aqra'ul Qur'ana Sa'aknusul ghurfata Sa'ushahidu tilfadha Sa'akra'u sahifata Sa'agsilul malabisa Ini akan ya, akan datang pekerjaan Dia belum dikerjakan, tetapi dia akan mengerjakan Kalau yang pertama, Akra'ul Quran Saya sedang membaca Al-Quran Aknusul Wurfah, saya sedang menyapu kamar Tapi kalau ini Sa'aqra'ul Qur'an, saya akan membaca Al-Qur'an. Saat nusul ghurfah, saya akan menyapu ruangan. Sa'usyahidu tilfad, saya akan menonton TV. Dia belum menonton, tapi akan menonton. Sa'aqra'us sahifata, saya akan membaca koran. Sa'agsilul malabisa, saya akan mencuci pakaian. Oke? Okay? Sekarang coba ikuti. Sa'akra'ul Qur'ana. Sa'usyah sa'aknusul ghurfata. Sa'usyahidu tilfadha. Sa'akra'us sahifata. Sa'agsilul malabisa. Baik. Sekarang kita pindah ke pola yang ketiga. Mada taf'al? Mada taknus? Mada tushahidu? Mada taf'alina? Mada taknusina Mada tushahidina Ya Sini dibedakan antara laki-laki dan perempuan ya kata kerja untuk mengatakan kamu perempuan dengan kamu laki-laki dalam fi'il mudari' itu berbeda perbedaannya coba perhatikan kalau laki-laki Mada taf'al apa yang kamu kerjakan? Kalau dia perempuan ya. Mada taf'alina apa perbedaannya? Pada perempuan ada penambahan ya dan nun di akhir kata kerja tersebut dan huruf terakhirnya menjadi kasroh. Perhatikan, mada taf'alu laki-laki, kalau perempuan, mada taf'alina Mada taknusu Mada taknusina Mada tusyahidu Mada tushahidina. Baik Pola yang keempat Mada sataf'al Mada sataknus Mada satu syahid Mada sataf'alina Mada sataknusina Mada satu syahidina Ya ini sama seperti nomor tiga Perbedaannya hanya saja di sini ada penambahan sa yang tadi kita katakan artinya adalah akan dikerjakan. Baik. Yang kelima ada beberapa ini mata istifham ada tulis istifham kapan tazhab ila kapan kamu pergi ke mata ila ilal madrasati ikuti ya متى تذهب إلى المدرسة؟ متى تذهب إلى البيت؟ متى تذهب إلى الطبيب؟ متى تذهب إلى المسجد؟ متى تذهب ilal muhandis mata tadhabu ilal am ya jadi ini dia kosakata kosakata baru dan ini kosakata kosakatanya bisa kalian tambah sesuai dengan uh, objek yang akan kalian pergi kepadanya yang keenam ya kita masih ada waktu lagi eh, أذهب الساعة الواحدة أذهب الساعة الواحدة أذهب الساعة الثانية أذهب الساعة الثالثة أذهب الساعة الرابعة أذهب الساعة الخامسة أذهب الساعة السادسة Nah, ini tentang jam kepergian. Jadi kalau misalnya kita tengok jam kita berapa, e, mata tadhabu ila tabib misalnya, kapan kamu berangkat ke dokter? Kita jawab, adhabu sa'ata sabi'ah. Saya berangkat pukul tujuh. Nah, ini sesuai dengan uh, jam yang kita berangkatkan. Ya, yang kita ganti adalah angkanya saja, angka terakhir. Ketujuh, usallil fajra fi al-masjidi. Ya, usalli al fajra fil masjid. Oke, ikuti ya. Usalli al fajra fil masjidi. Aqra'ul Qur'an fil musalla. Ushahidu at tilfaz fil ghurfah. Agsilul atbaq fil matbakh. Aghsilul malabis fil hammam. Ya. Nah, ini polanya coba diulang-ulang nanti. Baik. Pola yang terakhir, mulakhas yang terakhir, aina tusallil fajra? Aina taqra'ul Qur'ana? aina tersilul malabisa ya ini menanyakan tentang tempat dan ini juga bisa kita ganti-ganti ya intinya ada kata aina kata kerja kemudian objek pekerjaannya aina takraul quran di mana kamu membaca al-quran aina tusallil fajra di mana kamu salat subuh aina tersilul malabis di mana kamu mencuci pakaian ya Nah, jawabannya nomor tujuh. Usallil fajra fil masjid. Misalnya ya. Agsilul malabis fil hammam. Ya. Akra'ul Quran fil musalla. Dan seterus seterusnya. Baik, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mulakhasnya yang kita pelajari dan uh, diulang-ulang ya. Ingat kunci belajar itu adalah pengulang-ulang, pengulangan, mumarasah ya nggak bisa sekali mungkin kita oh saya sekali sudah bisa ustad. ya mungkin bisa tapi kadang-kadang dia tidak tidak apa namanya tidak halus dia di dalam pengucapannya ya, tapi kalau dia sering kita praktekkan apalagi kalau kita ada teman setelah belajar ini ya di, sering dikomunikasikan jangan pernah malu ya ya, belajar bahasa itu kuncinya jangan malu dan harus sering diulang-ulang. Salah tidak masalah, ya. Salah dalam belajar itu adalah suatu hal yang biasa, wajar. Yang masalahnya adalah kita tidak mau untuk mencoba, untuk mengulang-ulang sehingga akan salah terus. Ya. Semangat belajar bahasa Arab karena memang bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Qur'an, ya, bahasa Al-Qur'an. Dengan kita belajar bahasa Arab berarti kita semakin didekatkan pemahamannya dengan Al-Qur'an. Ya bayangkan kita kalau kita bahasa Arabnya sudah banyak sudah e, bagus, sudah paham kita semuanya, ketika kita membaca Al-Quran, kita akan meresapi makna dari Al-Quran yang kita baca. Ya. Sedangkan kalau kita tidak tahu bahasa Arab, tidak mengerti, ya kita seperti membaca huruf-huruf yang tidak kita pahami. Ya berpahala, ya tetap membaca Al-Quran tetap berpahala walaupun tidak tahu maknanya, tetapi dari sisi pengan, eh, penghayatan makna kandungan Al-Quran itu tentunya tidak bisa didapatkan, tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang bisa berbahasa Arab, paham bahasa Arab, mengerti eh, kata-kata e, yang terdapat di dalam Al-Quran. Tetap semangat belajar bahasa Arab, jangan pernah e, merasa aduh sulit kali, ya bahasa itu asalkan sering diulang, insya Allah akan semakin mudah. Ya dan ini adalah dasar sekali yang kita pelajari ya.